apa buruknya demokrasi banyak ya oh, tidak menghargai orang yang berilmu nah, salah satunya kan orang oh, demokrasi kan nggak menghargai orang berilmu mau profesor doktor di bidangnya dengan SD saja nggak lulus sama sama-sama satu suaranya ya. Ini nyoblos satu kalau Islam menghargai orang berilmu jika orang SD saja nggak lulus nyoblos suaranya satu, profesor doktor suaranya bisa seratus, bisa seribu kan gitu. Maka lihat di dalam Islam zaman Abu Bakar, bila oh, Sa'ad bin Abi Waqqas, oh, Ibn Abbas, Ibn Mas'ud nggak dikasih suara, bayang Kalau jauh yang lebih alim Abu Bakar, Umar, gitu. Ini salah satunya tidak membedakan yang muslim dengan yang kafir. Demokrasi nggak boleh membedakan muslim kafir. Muslim jadi boleh jadi pemimpin, kafir boleh jadi pemimpin. Pemimpin kok harus muslim bukan demokrasi namanya. Presiden Indonesia harus muslim ya bukan demokrasi. Terserah. Siapapun berhak memilih dan berhak dipilih. Kalau antum pakai kaidah demokrasi, jika ada orang Kristen mencalonkan diri jadi presiden, nggak boleh ditolak. Demokrasi siapapun berhak memilih dan dipilih. Rugi kan? i iya. Maka mayoritas muslim diteriakkan demokrasi. Mayoritas natorong enggak, dibohong-bohongin doang. Amerika pakai demokrasi? Bohong. Kalau Amerika pakai demokrasi nggak akan diserang Irak dan seterusnya. Rakyatnya mayoritas nggak setuju. Maka demokrasi di Amerika bohong-bohongan. Seperti 20 tahun yang lalu di Indonesia ini demokrasi bohong-bohongan. Ya, dari rakyat, untuk rakyat, rakyat, ya, langsung umum, bebas, rahasia. ya. Tapi orang tahu, harus kuning semua. Eh? dibohong bohongi Amerika dibohong bohongi sama Soeharto. Ya, demokrasi dibohong bohongi Akhirnya tenang, aman, eh? ada macam-macam sedikit, chat, ya. Nah, nggak kayak sekarang, semua bebas ngomong, semua bebas teriak, warga sama warga, suku sama suku. Ini mengerikan. Buat apa ada pemimpin? Dulu kenapa? Maka ketika lengser, kemudian demokrasi dilaksanakan dengan sebenar-benarnya demokrasi. Apa yang terjadi? Satu provinsi hilang. Ya. Itu kalau demokrasi itu di Maka mestinya jangan diamankan, dibohong-bohongin saja. Ya, ya kita kan tahu betapa kuatnya Amerika, betapa lemahnya negeri Islam. Nah, udah bohong-bohongnya aja seperti 20 tahun yang lalu. Ya. Kalau teriakan kan demokrasi semua. Ya, pesta demokrasi, pesta demokrasi. Tapi dibohong-bohongin. Akhirnya ya sama, lumayan selamat lah. Daripada sekarang, satu provinsi hilang. Gara-gara demokrasi diamalkan dengan sebenar-benarnya. Gitu.